Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد Para hadirin dan para bapak dan ibu sekalian Kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai nikmat. Yang nikmat-nikmat itu sebagaimana firman Allah taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila kalian menghitung-hitung nikmat-nikmat Allah niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya karena terlampau banyak. Berbagai nikmat setiap harinya kita rasakan. Mulai dari kita bangun tidur hingga tidur kembali. Terus tak henti-hentinya kita bisa atau merasakan nikmat-nikmat itu. Saking banyaknya terkadang kita tidak merasa bahwa itu sebuah nikmat. Para hadirin sekalian, maka sungguh kita perlu dan harus mensyukuri senantiasa bersyukur kepada Allah taala atas berbagai limpahan nikmat itu. Termasuk kita di malam hari ini bisa menghadiri dan mendengar kajian di malam ini, ini pun bagian dari nikmat Allah taala. Demikian pula nikmat kita senantiasa berada di atas bimbingan Islam. Kita senantiasa menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi besar akhir zaman. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah katakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah yang diridhai di sisi Allah taala adalah agama Islam. Maka ini merupakan nikmat yang besar dan wajib kita syukuri dan wajib kita jaga sebaik-baiknya nikmat ini. Maka di, dalam bentuk syukur kita terhadap nikmat ini, nikmat Islam, nikmat iman adalah kita senantiasa mengamalkannya Senantiasa kita mempelajari dan mendalami Islam dan iman ini. Hadirin sekalian, maka di antara bentuk upaya kita mendalami untuk kita mendalami dan mempelajari Islam untuk kemudian kita bisa beramal dengannya maka melalui majelis kajian kita di malam yang berbahagia ini kita akan mencoba merenungkan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim yang merupakan kalam ilahi yaitu Allah taala berfirman di surat Al-Kahfi واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا Buatlah permisalan untuk mereka tentang kehidupan dunia ini. Agar mereka memahami hakikat hidup di dunia ini apa. Supaya mereka mengerti apa sih dunia yang mereka banggakan, yang mereka cari. Maka Allah menyebutkan di sini buatkanlah untuk mereka permisalan tentang kehidupan dunia itu yaitu kama in anzalnahu minas sama seperti air yang kami turunkan dari langit yakni hujan seperti air hujan yang turun dari langit fakhtalata bihi nabatul ardi Maka hujan itu pun turun ke bumi membasahi tanah, membasahi bumi, fahtalata bihi nabatul ard, bercampur. Ya, air itu bercampur dan menumbuhkan tetumbuhan di muka bumi. Kita lihat bagaimana pengaruh hujan. Sawah-sawah menjadi subur. Ya, tanaman pertanian, demikian pula perkebunan dengan berbagai buah-buahan, tanaman-tanaman perkebunan maupun tanaman-tanaman buah-buahan, ya. Baik kebun kopi, kebun teh, apalagi berbagai macam kebun, buah-buahan. Nah, nah itu semua dengan adanya hujan bisa subur. Bisa subur tanaman padi, jagung, palawija, ya, itu bisa subur dengan adanya hujan. Dimulai dengan kondisi yang hijau. Ya, begitu hujan turun, langsung bumi tampak hijau. Kenapa? Tumbuhan ini. Dan tumbuhan yang memang diharapkan oleh manusia karena ditanam, dirawat, diharapkan hasilnya maupun tanaman-tanaman yang, yang lainnya. Rumput-rumput ya yang nggak diharapkan. Tapi juga bermanfaat. Pepohonan lainnya ya pun tumbuh dengan subur yang itu bermanfaat juga. Tumbuh dengan subur. Terlebih manusia yang menanti-nanti. Menanti-nanti hasil dari apa yang mereka telah tanam. Entah itu buah-buahan, ya ataupun hasil-hasil pertanian dan hasil-hasil perkebunan luar biasa hingga benar-benar ya tanaman itu baik padi, jagung atau buah-buahan yang lainnya telah siap berbuah tanpa indah padi sudah menguning ya buah-buahan sudah terlihat matang. Kalau mungkin cabai sudah terlihat merah-merah. Sudah benar-benar menjanjikan. Maka sang pemilik sudah siap memanennya esok pagi. Sehingga malam ini dia mimpi indah. Iya, melihat betapa hasil besok itu sangat besar. Kalau satu petak sawah aja bisa menghasilkan misalnya lima karung, sementara kita memiliki sepuluh petak. Ya, berarti lima karung dikalikan sepuluh. Ini yang di daerah sini, belum sawah yang di sebelah sana, belum lagi ladang yang di situ dan kebun yang di timur sana. Ya, panen besar, panen raya. Itu kalau satu orang belum lagi yang lainnya. Benar-benar mengharapkan. Fa'asbah hasyiman riyah. Tiba-tiba esok paginya Allah takdirkan. Tiba-tiba kering, hancur. Yang tadinya siap dipanen, yang tadinya dia berharap Sekian lama menunggu-nunggu hasilnya. Tiba-tiba dalam waktu sekejap. Menjadi hancur. Tadruhur riyah. Ditiup angin. Hilang. Entah kemana. Yang dia sudah keluar biaya banyak. Ya, keluar tenaga banyak. Menunggu-nunggu hasilnya. Setiap hari dia lihat dijaga, dirawat, dilindungi dari berbagai bahaya, hama dan sebagainya, dipupuk, diberikan obat ini dan itu untuk menjaga, untuk supaya panennya ini benar-benar menghasilkan panen yang besar. Namun ternyata hilang begitu saja. Sirna begitu saja. Maka inilah perumpamaan dunia. Seperti itu kondisi. Allah buat sebuah perumpamaan yang sederhana. Bisa difahami dan bahkan dialami. Nyata dalam kehidupan. Sesuatu yang nyata dalam kehidupan. Seperti itu perumpamaan dunia. Orang berharap saya seperti nanti besok seperti ini, besok gini. Dengan cara ini maka investasi di sini, makna pekerjaan ini, namun sesuatu yang sudah dinanti-nanti hasilnya. Sesuatu yang membuat dia gembira. Tiba-tiba sirna begitu saja. Dunia yang dia kejar tadi tiba-tiba sirna. Hilang. Sehingga dia harus kejar lagi. Dikejar lagi, dikejar lagi. Yang tadi sudah ada di depan mata tiba-tiba hilang. Kejar lagi. Demikian. Dunia. Apa yang dikumpulkan, apa yang dia cari, dia kumpulkan, dipakai, hilang. Sirna. Maka seperti kondisi. Dia akan apa? Dengan mudah hilang. Dengan cepat habis. Dan bisa tiba-tiba rusak. Bisa tiba-tiba hancur. Ini dunia maka dunia bukanlah sesuatu yang kekal. Dunia bukanlah sesuatu yang abadi. Dunia hanya semu belaka. Indah. Menggiurkan. Namun ketika dikejar. Ternyata itu hanya semu. Maka hadirin sekalian rahimani wa rahmukumullah. Jika seperti ini kenapa? Wahai umat manusia. Anda tidak menyadari bahwa ini semua adalah sesuatu yang sementara dan Allah telah menjanjikan sesuatu yang kekal abadi. Kenapa Anda menukar sesuatu yang sementara nilainya, sesuatu yang fana dengan sesuatu yang abadi, sesuatu yang hakiki? Fana yakni akan hilang. Fana sifatnya sementara. Kenapa Anda tukar dengan sesuatu yang abadi, yang hakiki, yang kekal selama-lamanya? Maka Allah Ta'ala di akhir ayat tadi, وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ muqtadira ya. Dan Allah Ta'ala atas segala sesuatu itu maha mampu. Bisa Allah jadikan. Bisa Allah bolak-balik. Dengan cepat. Allah ganti dengan cepat. Allah hancurkan dengan cepat. Allah maha mampu. Berapa banyak sudah ya dalam sejarah bangsa-bangsa besar dengan peradaban-peradaban yang besar Allah hancurkan, Allah luluh lantakkan mereka. Kaum Samud, kaum Ad. Ya mereka bangsa yang penuh peradaban tinggi, berperadaban tinggi, memiliki budaya yang besar. Kemampuan yang besar. Allah hancurkan. Dengan mudah. Ketika mereka menentang Nabi dan Rasul. Ketika mereka membangkang dari perintah dan aturan Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta ini. Demikian pula orang-orang kaya, orang-orang berharta, Satu yang tidaklah asing dari pengetahuan kita. Qarun. Allah hancurkan. Ternyata harta itu tidak mampu membuat dia kebal dari berbagai ancaman. Ternyata harta itu tidak membuat dia bisa kekal. Walaupun dengan harta itu sebenarnya dia bisa membeli apa yang dia mau, ya, mendatangkan apa yang dia mau. Namun ternyata dia tidak bisa selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menentang Allah taala, ketika dia durhaka, maka Allah katakan wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir. Allah Maha mampu. Allah Maha mampu. Dan itu semua para hadirin sekalian dikisahkan dalam Al-Qur'an bangsa-bangsa besar ini, manusia-manusia besar hartanya. Dikisahkan dalam Al-Qur'an supaya menjadi peringatan, pengingat bagi kita semua dan itu tidak sekedar dongeng. Tidak sekedar cerita, bukan sekedar simbol-simbol belaka. Namun itulah pelajaran yang hendaknya benar-benar diperhatikan dan direnungkan oleh manusia. Dan berapa banyak orang yang terjatuh di situ? Berapa banyak manusia yang durhaka karena hartanya? Berapa banyak manusia yang sombong, congkak karena hartanya, merasa dia dengan harta memiliki segala-galanya padahal tidak demikian. Tetaplah dia manusia biasa. Tetaplah dia harus tunduk kepada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada lanjutan ayat ini pada ayat yang berikutnya Allah ingatkan al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-mal wal banun harta dan anak-anak itu yang kalian banggakan ya yang kalian elu-elukan yang kalian andalkan dan kalian jadikan sandaran dengan harta, dengan anak-anak kalau hartanya banyak bisa membeli, bisa membuat fasilitas ya, yang dia mau. Dengan anak-anak yang banyak dia kebutuhannya tinggal ngomong sama anaknya, tinggal minta sama anaknya. Itu semua Allah katakan zinatul hayati dunia. Hanya perhiasan kehidupan dunia. Kalau harta itu banyak namun gak barokah. Allah hapus barokahnya. Maka dia dengan harta yang banyak itu gak akan menjadi orang kaya. Tetap saja dia resah. Tetap saja dia bingung Tetap dia saja merasa nggak cukup. Harta boleh banyak, uang boleh banyak. Investasi boleh di mana-mana. Tapi apabila harta itu nggak memiliki barokah, Allah hapus barokahnya, maka pemiliknya tidak akan merasa cukup Jangan dikira orang yang punya harta banyak itu ya, dia ternyata apa? Penghasil pengeluarannya pun juga besar. Orang yang punya harta banyak, pengeluarannya pun juga besar. Nah, dan ini tadi masalah cukup itu terletak bukan terletak pada jumlah nominal uang atau harta yang dia miliki, tapi lebih kepada apa? Jiwa. Har, jiwa yang besar, jiwa yang merasa cukup Kalau jiwa ini nggak pernah merasa cukup, maka meskipun miliaran uang yang dia miliki, tetap dia merasa kurang. Inilah sesungguhnya kekayaan yang hakiki. Ghina al-qalb. Kekayaan yang terletak di hati. Sehingga dia merasa cukup dengan apa yang rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadirin sekalian, Allah ingatkan di ayat ini. Al-mal wal banun zinatul hayat dunia. Hanyalah perhiasan dunia. Namanya perhiasan semu. Bukan hakiki, bukan tujuan yang utama. Maka kenapa Anda terjebak dengan hanya sesuatu yang hanya perhiasan saja? Diurusi, dikejar, dipentingkan, diutamakan. Ya, mati-matian mencarinya. Sehingga Anda diperbudak oleh dunia itu. Diperbudak oleh harta. Kemudian Allah ingatkan, apa yang mestinya menjadi sesuatu dipentingkan oleh manusia? Allah ingatkan wal baqiyatus salihat Al-baqiyat peninggalan-peninggalan yang salihat. Yang baik, yang saleh. Khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Ini merupakan apa? Sesuatu yang lebih baik pahalanya di sisi Allah dan cita-cita yang lebih baik. Para apa itu al-baqiyatus salihat? Disebutkan oleh para ulama bahwa berbagai amal ketaatan. Berbagai amal ketaatan. Baik itu zikrullah, baik itu salat, zakat, ya. dan berbagai amal ketaatan lainnya. Yang Allah sebut sebagai al-baqiyat, sesuatu yang bisa terus ada, ditinggal, ada bekasnya. Beda dengan harta semata-mata kekayaan. Ya, dinikmati oleh orangnya. Begitu selesai sirna harta itu. Tapi kalau al-baqiyat ini akan terus kekal. Yang Allah katakan al-baqiyatus salihah, sesuatu yang terus ada. Yang itu salihat. Amal-amal ini nggak akan sirna. Amal-amal ini gak kemudian hilang begitu saja. Akan ada akan Allah balas. Makanya Allah sebut khairun inda rabbika thawaba, lebih baik pahalanya di sisi Allah. Harta bisa dijadikan baqiyatus salihat. Harta pun bisa, uang bisa apabila dia dia bisa dia jadikan sebagai peninggalan yang baik apabila dia belanjakan di jalan Allah taala. Dia sedekahkan, Iya. Dia tunaikan hak-haknya. Dia bayar zakatnya. Dan tidak hanya zakat yang dia bayar. Bahkan sodakoh-sodakoh lainnya dia keluarkan. Maka ini yang sesungguhnya akan bisa bernilai kekal. Ini akan bisa menjadi saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang kamu investasikan di perusahaan ini atau investasi di ini di luar negeri atau yang lainnya, bukan. Tapi yang kamu infakkan, yang kamu belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan bernilai. Amal-amal ketaatanmu ini akan bernilai terus Allah catat ini. Dan nanti akan Allah berikan balasan. Ya. Sehingga amal baik itu amal yang berkaitan dengan harta mau dan fisik atau fisik saja. Fisik misalnya apa amal berupa sholat. Atau bahkan lisan, zikrullah, lisan. Tilawatul Quran, lisan. Puasa, fisik. Atau amal-amal berkaitan dengan harta, zakat, sodakoh. Iya. Atau harta dan fisik juga. Haji. Itu perlu fisik. Orangnya harus berangkat. Orangnya harus berbuat dan butuh biaya. Nah, para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka ini yang akan kekal dan itu khairun amala, cita-cita yang lebih baik. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang menjadi bahan renungan kita. Nah, memang benar. Dunia itu ada di depan kita. Dunia itu ada di kisar kita. Namun jangan sampai Anda salah menyikapi dunia dan memperlakukannya. Orang bisa sengsara dengan dunia. Bahkan meskipun dengan harta yang banyak bisa dia tetap sengsara. Tapi orang bisa bahagia walaupun dengan dunia yang sedikit atau bahkan dia tidak memiliki apa-apa. Kuncinya apa para hadirin sekalian? wal baqiyatus salihat. Ya, peninggalan yang salihat. Sesuatu yang dia tinggal ya dan itu bernilai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik. Nah. Orang yang tak berpunya bisa meraih bahagia, bisa meraih sukses dunia akhirat Orang yang berpunya pun bisa. Dan ingat, seorang yang memiliki harta, dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari dari dua sisi. Min aina iktasabta wa ila madza anfaqta? Dari mana kamu beroleh harta itu? Dan kemana kamu belanjakan? Artinya urusan orang berharta itu cukup rumit. Iya. Yang ditanya, harta yang ini di mana? Dari mana ini? Iya. Rumah ini, kendaraan ini, tanah ini, itu kan ditanya dari mana? Apakah halal ataukah haram? Selesai semua urusannya, ternyata ini halal, belum selesai. Masih ada pertanyaan berikutnya, kemana? kamu manfaatkan. Sehingga tanggung jawab orang yang berharta itu lebih besar. Maka hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, semata-mata harta, semata-mata anak-anak. Allah sebut itu sebagai apa? Zinatul hayati dunia. Sebagai perhiasan dunia saja. Bisa terpuji kalau dia bisa menyikapinya dengan baik, tapi bisa tercela, bahkan celaka dia apabila dia salah dalam menempatkan. Ya, dan jangan lupa dia harus memiliki apa? Al-baqiyatus salihat. Al-baqiyatus Maka hadirin sekalian, Allah sebut, Allah puji orang yang demikian Di surat An-Nur Allah taala berfirman Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar ليجزيهم الله أحسن ما كانوا أحسن ما يع... ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب رجال الله سبحانه وتعالى رجال ya, orang-orang besar, tokoh-tokoh besar. Allah posisikan mereka sebagai tokoh. Ya, rijal. Kokoh dia, bisa memiliki sikap yang kokoh. Rijal, kaum pria yang di sini dalam bahasa Arab bukan sekedar pria ya, tapi memang orang yang memiliki kepribadian yang kuat, yang kokoh, yang besar, yang berjiwa besar. Siapa mereka? La bay'un. Tijaratun wala bay'un. Yaitu orang-orang yang tidak terlalaikan oleh tijaratun perdagangan wala bay'un tidak pula jual beli yakni berbagai aktivitas kehidupan dunia ini tidak membuat mereka lalai an dari mengingat Allah dari berzikir kepada Allah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Dan dari menunaikan salat dan dari membayar zakat. Berbagai aktivitas yang dia miliki, berbagai aktivitas yang dia lakukan perdagangan, jual beli, iya, atau bahkan bercocok tanam dan sebagainya dari berbagai kehidupan dunia aktivitas perekonomian ya maka itu tidak membuat dia lupa tidak membuat dia lalai dari apa dari mengingat Allah nanti dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari melaksanakan menegakkan salat dan membayar zakat yakni Allah taala lebih besar bagi dia dibanding ini semua bahkan dibanding dunia dan seisinya. Iman dia bagi dia lebih mahal. Para hadirin sekalian, memang yang demikian yang mendorong dia untuk bisa senantiasa ingat kepada Allah, mengutamakan ketaatan kepada Allah, yang mendorong dia adalah iya khafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Dia takut. Dia takut kepada kepada hari yang akan berubah di sana. Ya. Hati dan pandangan, yakni hari kiamat, yakni hari akhir, yakni azab Allah yang sangat pedih. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang iman dia yang mendorong untuk itu. Yang mendorong dia untuk takut kepada Allah dan sebaliknya, iman dia mendorong dia untuk senantiasa mengharapkan pahala dari Allah, senantiasa mengharap ridha Allah dibandingkan ini semua disebutkan oleh para dalam asar riwayat para sahabat bahwa di sana ada orang-orang di antaranya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud di antaranya pula dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum jami'an bahwa ayat ini berkenaan dengan orang-orang yang beraktivitas di pasar berjual beli baik di pasar maupun yang lainnya. Namun ketika waktu sholat datang, segera dia tinggal. Bahkan ada orang-orang yang ketika azan berkumandang, dia sedang menimbang. Timbangan ada di tangannya. Begitu azan memanggil, segera dia tinggal. Lebih dia utamakan. Dan dia tidak pernah luput, dia tidak pernah lalai, terlambat, dari sholat berjamaah. Kenapa? Karena panggilan Allah Ta'ala. Ketika adzan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka jiwa insan yang beriman. Dikatakan Allah yang terbesar, Allah maha besar. Ini membuat dia tergetar. Ketika diingatkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa la ilaha illallah tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah, ya ini. Bahwa Allah yang wajib dia ibadai. Tidak ada selain Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Hanya Allah satu-satunya. Dia ingat berbagai nikmat Allah. Dia ingat keagungan dan kebesaran Allah. Maka ini jiwa orang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Hanyalah orang beriman itu apabila disebut nama Allah termasuk di azan tadi, panggilan azan disebut nama Allah. Maka apa? Wajilat kulubuhum. Bergetar hati mereka. Ini siapa? Orang-orang beriman. Hanyalah orang-orang beriman yang seperti ini sifatnya. Apabila disebut nama Allah, bergetar hati. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah akan bertambah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka bertawakal kepada Allah Ta'ala. Hadirin sekalian, ini jiwa orang beriman. Maka jika demikian dia akan gak lupa. Berbagai aktivitas jual beli, berbagai perdagangan dan lainnya tidak akan melalaikan dia dari mengingat Allah. Itu semua tidaklah lebih berharga bagi dia dibandingkan amal taat kepada Allah Ta'ala. Dibandingkan ibadah solat, dibandingkan ibadah zakat. Karena panggilan iman. Karena Allah Ta'ala satu-satunya yang dia agungkan, yang dia hormati, yang dia ibadahi. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka kita sebagai manusia atau hamba yang beriman kepada Allah yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang mengagungkan perintah-perintah dan larangan Allah, maka tentu kita jangan rela apabila aturan syariat Allah ini dilecehkan, dihinakan. Termasuk panggilan azan dihinakan, maka orang yang beriman nggak akan rela. Karena azan itu adalah apa? Nama Allah diagungkan dan dibesarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang terbesar. Allah maha besar. Artinya Bapak hadirin sekalian, seluruh yang ada di dunia ini, maka Allah yang lebih besar. Tidak ada yang lebih besar urusannya jika dibandingkan Allah Subhanahu Apa? Anda punya aktivitas apa? Anda punya kepentingan apa? Mengurus negara, mengurus dunia seisinya Allah lebih besar. Urusan Anda, urusan itu tidak lebih besar dibandingkan sholat yang Anda dipanggil. Allah lebih besar. Bahkan seluruh dunia dan seisinya, jagat raya dan seisinya ini Allah lebih besar. Allah lebih agung. Allah lebih mulia. Maka jangan Anda mementingkan itu semua. Pentingkan Allah Subhanahu wa taala. Dahulukan Allah Subhanahu wa taala. Segera berzikir. Segera ingat kepada Allah. Apa urusan dunia? Harta, uang, perdagangan, jual beli, urusan apa? Sebesar apa urusan itu? Maka itu tidak ada nilainya dibandingkan ibadah sholat. Dibandingkan iman kepada Allah. Dibandingkan tauhidullah. Maka jangan anda merasa sekali-kali merasa urusan anda itu lebih besar. Lebih layak untuk dipentingkan. Lebih layak untuk dikedepankan. Urusan apa? Eh, yang anda urusi maksimalnya itu kata Allah zina perhiasan. Perhiasan saja. Pameran. Keindahan baju. Dipamerkan ini dan itu. Tidak Apa? Indahnya baju. Intinya menutup aurat. Seindah baju apapun. Kalau bajunya membuka aurat. Nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kemungkaran. kasiatun ariyat yang Allah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berpakaian namun telanjang. Berbusana namun tidak berbaju hakikatnya. Kenapa? Berbusana, pakai baju namun auratnya terbuka. Maka ini peringatan bagi setiap mukmin dan mukminah untuk mengingat bimbingan aturan agama mereka. Agamanya. Ingat aturan dan bimbingan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia utama manusia mulia yang Allah yang Allah muliakan nabi besar nabi akhir zaman siapapun tokoh di dunia ini nggak ada nilainya dibanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maka jangan Anda merasa sekali-kali urusan Anda lebih besar. Dan Anda merasa sekali-kali wahai pribadi mukmin yang telah bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kemudian mengatakan saya tidak kenal syariat saya. Kemudian mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih rendah dibanding tokoh yang lainnya. Kita sudah bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah kita saksikan bahwa beliau manusia yang lebih besar, manusia yang agung. Sehingga segala aturan beliau, bimbingan beliau wajib kita dulukan. Kita wajib mengikuti bimbingan beliau. Aturan dan ajaran beliau. Maka inilah orang-orang yang Allah sebut sebagai rijal. Orang-orang besar. Siapa? yang tidak terlalaikan oleh berbagai kehidupan dunia. Maka jika seperti ini Allah akan balas pahala mereka dengan balasan lebih baik. Ya. Wa yazidahum min fadri dan akan Allah tambah berbagai keutamaan untuk mereka. Wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab dan Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki tanpa ada hitungan rezekinya. Maka para hadirin sekalian, ini rezeki yang barokah, rezeki yang akan bernilai kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kajian kita di malam hari ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.